Hari ini adalah hari Kamis tanggal 22 Januari yang bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1430 Hijriah kita melanjutkan kajian tentang Arkanul Iman, rukun-rukun iman yang enam dan yang yang telah dibahas tentang dalil-dalil rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala dalil-dalilnya dan insya Allah pada pagi hari ini kita masuk rukun iman yang pertama Al-imanu billahi Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang dimaksud dengan Al-iman billah Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-i'tiqad al-jazim Fi wujudihi subhanahu keyakinan yang mantap tentang adanya Allah Subhanahu wa taala wa annahu rabbu kulli syai' dan bahwasanya dia adalah Rabb segala sesuatu al-mustahiqqu lil ibadati wahdahu tuna siwahu yang berhak diibadai satu-satunya tanpa yang selainnya al-muttafiqu fi sifatil kamal yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan al-munazzahu an sifatin nafas yang maha suci dari sifat-sifat kekurangan itu definisi yang cukup lengkap tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala jadi kita mempunyai keyakinan yang mantap bahwa Allah itu ada, bahwa Allah adalah Rob segala sesuatu, bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak diibadahi tanpa yang lainnya, dan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat-sifat kesempurnaan dan maha suci daripada sifat-sifat kekurangan. Kita bahas yang pertama-tama adalah al-imanu bi wujudihi iman dengan adanya Allah. Iman terhadap wujud Allah bahwa Allah itu ada. Di dalam Al-Qur'an banyak disinggung bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Di antaranya di dalam surat Al-Hajj ayat nomor 62. Al-Hajj nomor 62 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalika bi anna Allah huwal haqq." Yang demikian itu bahwasanya Allah dialah yang hak. Jadi Allah yang hak. Yang selain Allah adalah batil. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil dan apa saja yang kamu seru selain daripada Allah dia itu adalah batin ini jelas bahwasanya Allah itu ada dan Allah itu hak bahkan Allah itu adalah ahakul hak yang paling hak di antara yang hak kemudian bahwasanya Allah berfirman pula di dalam surat Ibrahim ayat nomor 10 tentang orang-orang yang meragukan adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalat rusuluhum afillahi syaqqun fatiris samawati wal ardh." Berkata para rasul mereka, "Afillahi syaqqun" Apakah kamu ragu terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala? Afillahi syakun. Tentu jawabannya adalah tidak. Kita tidak ragu dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dijelaskan Fatiris samawati wal ard Allah adalah pencipta langit-langit dan bumi Yang sebelumnya tidak ada Dia menjadikan ada di sini dijadikan dalil tentang adanya Allah yaitu dengan adanya langit-langit dan bumi. Afillahi hisapun, Apakah kamu ragu terhadap adanya Allah? Jawabannya kami tidak ragu. Kami yakin seyakin-yakinnya. Kalau Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman pula di dalam surat Al-Isra ayat nomor 102. Di sana juga masih percakapan antara Nabi dan orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Musa alaihi salam. Beliau mengatakan, "Qala laqad 'alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi fasair wa inni la'adunnuka ya fir'aunu mat مشكورا Nabi Musa menjawab Kamu wahai Fir'aun Kamu yakin bahwasanya tidak ada yang mampu menurunkan mukjizat-mukjizat itu semuanya Nabi Musa Allah Allah diberi mukjizat banyak ya yang disaksikan oleh Fir'aun dan semuanya. Kamu yakin wahai Fir'aun dia adalah yang memberikan, yang menurunkan semua mukjizat yang kamu saksikan itu. Melainkan semua itu adalah dalil tentang kebenaranku. Tentang kebenaranku. Yang mana semua itu adalah merupakan pemberian dari Allah. Kalau aku tidak diberi Allah, tentu aku tidak akan mampu untuk semua itu. Ini adalah bantahan yang sangat masuk akal. Wahai Fir'aun, kamu melihat kejadian yang banyak luar biasa Yang menunjukkan aku adalah Nabi Semua itu dari siapa? Kalau bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk juga tentang para ahli sihir Yang dikalahkan semuanya Tapi kalau orang ingkar Ya sudah percuma saja Fir'aun ini sebenarnya yakin Allah itu ada Tapi dia membohongi dirinya sendiri Nanti kita bahas lagi berikutnya Kemudian juga masih ada percakapan-percakapan yang lain tentang para nabi dan para rasul bahwa Allah itu ada. Ikhwan wa akhwati ya rahimakumullah, para ulama mengatakan dalil-dalil yang menunjukkan adanya Allah itu banyak. Dalil yang pertama menunjukkan adanya Allah adalah dalil dari al-fitrah as-salimah. Fitrah yang masih selamat fitrah yang bersih, fitrah yang suci, yang belum dirubah-rubah, yang belum diselewengkan, fitrah. Fitrah tidak bisa dibohongi. Membohongi orang gampang, membohongi fitrah tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang fitrah ini di dalam surat Ar-Rum ayat nomor 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun maka tegakkan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamu dan pengikutmu semuanya tegakkan hadapkan wajahmu kepada agama yang benar agama Islam yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Yang mana agama Islam itu adalah agama fitrah. Yang Allah menetapkan semua manusia itu dengan sendirinya beragama Islam. Aslinya, fitrahnya. Itu fitrah Allah. <clears throat> Karena itu hendaklah kamu tetap dalam fitrahmu. Berpegang teguh dengan fitrahmu itu Islam yang benar. Fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah yaitu iman kepada Allah saja yang Maha Esa. Tidak ada satupun yang sanggup merubah ciptaan Allah dan agama Allah. Jadi ya kita semua punya fitrah. Kalau istilah orang-orang itu hati nurani, tapi yang tepat adalah fitrah. Hati nurani bisa saja hasil otak manusia, kalau fitrah adalah dari Allah. Demikian pula di dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Tiadalah daripada bayi yang dilahirkan melainkan dia dilahirkan di atas fitrah. Bapak dan ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Lahir fitrah. Selama tidak diroba dari fitrah itu oleh lingkungannya. Sekarang ada yang bertanya, sekiranya ada seorang anak lahir, lalu anak ini tidak disentuh sedikit pun dengan ajaran apapun, tidak disentuh, tidak disentuh sama sekali ya dengan ajaran apapun Apakah anak ini akan tetap berada di atas fitrahnya? Tidak disentuh oleh manusia. Apakah dia tetap di atas fitrahnya ataukah berubah? Jawabannya bagaimana? <clears throat> Jawabannya masih adalah gangguannya, gangguan setan. Manusia tidak ganggu, setan ganggu, menyelewengkan dia dari fitrahnya. Karena itu di dalam riwayat Muslim Hadis Qudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inni khalaqtu ibadi unafa Wa innahum atathum syayatin Fajtalathum antinihim Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku itu semuanya lurus Lurus di atas fitrah Tauhid tidak nyeleweng, tidak nyimpang Lalu datang kepada mereka setan Dan setan menyelewengkan mereka dari agama yang benar jadi belum tentu dibiarkan hidup sendiri belum tentu di atas fitrah karena datang setan goda dia. Terus bagaimana caranya? Caranya ya tetap dia dididik menurut aturan Al-Qur'an wa sunnah itulah fitrah. Quran sunnah itulah fitrah. Itu fitrah. Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang keduanya merupakan pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita berpegang kepada keduanya tidak akan tersesat selama-lamanya. Fitrah. Semua orang fitrahnya mengatakan Allah ada. <clears throat> Masyarakat itu sering kalau ada masalah ketika ditanya dia mengatakan saya terserah yang di atas saja. Saya terserah yang di atas saja. Siapa maksudnya? Allah di samping Allah dia juga menyatakan Allah berada di mana? Di atas fitrah, tidak bisa dipungkiri lagi. tidak bisa dipungkiri lagi. Tidak ada orang mengatakan saya pasrah kepada yang di mana-mana. Ya, ada nanti bingung, nanti mumet nanti. Saya terserahnya di atas saja Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalil tentang adanya Allah adalah al-aqlus sarih. Al-aqlus sarih, akal yang sehat dan selamat. Akal yang sehat dan selamat. Islam datang memuliakan akal, menjunjung tinggi akal. Tapi akal yang sehat dan selamat, bukan akal yang ngawur. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berbicara dengan logika tentang adanya Allah di dalam surat At-Tur ayat nomor 35. Am khuliku min ghairi syai'in am humul khalikun ini Allah ngajak bicara kita pakai logika, pakai akal. Apakah mereka itu diciptakan tanpa adanya sesuatu ataukah mereka yang menciptakan? Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka itu ada dengan sendirinya ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ini ayat yang dahsyat. Kalau kita ngerti bahasa Arab, dan kita benar-benar orang yang cerdas, cerdik, pandai, pinter, maka ayat ini langsung menyentuh hati kita. Termasuk salah seorang kafir musyrik saat itu yang bernama Jubair bin Mut'im rahimahu radhiyallahu taala anhu waktu itu masih musyrik. Ketika mendengar ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, langsung beliau mengatakan kada qalbi an yatir wa zalika awwalu ma waqara al-iman fi qalbi hampir-hampir hatiku terbang hampir-hampir jantungku terbang itulah pertama kali iman masuk ke dalam hatiku bahwa Allah itu ada kita tidak mungkin menciptakan diri kita sendiri <clears throat> demikian pula kita tidak mungkin ada dengan sendirinya kalau sekiranya ada orang cerita saja kepada kita bahwa di sana tadi itu tidak ada apa-apa, lalu tiba-tiba ada istana muncul. Tidak ada istana mewah ya. Siapa yang bangun? Tidak ada yang bangun. Tiba-tiba itu langsung muncul ada istananya. Percaya apa tidak kita? Pasti kita akan ingkari, tidak mungkin. Kalau ada istana berarti ada yang bangun, ada arsiteknya, tukang-tukangnya dan yang lainnya. Tidak masuk akal. Demikian pula alam semesta ini diri kita, alam semesta. Tidak mungkin ada dengan sendiri Pasti semua itu ada yang menciptakan. Ada seorang badui. Sebagian mengatakan bukan badui, sebagian mengatakan itu adalah Ratibul Arab, ahli khutbah di kalangan orang Arab yang pandai. Namanya Qis bin Sa'idah Al-Iyadi. Qis bin Sa'idah Al-Iyadi. Beliau mengatakan al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wal atharu على 'ala al-masir أبراج datu abraj wa ardun datu fijaj afala tadullu 'ala as-sani'il khafir al-ba'ratu tadullu 'ala al kotoran onta itu adalah bukti adanya onta ini sederhana ya kalau ada kotoran onta berarti ada onta, iya kan? Tidak mungkin ada kotoran onta kalau tidak ada onta. Kemudian bekas bekas telapak kaki itu menunjukkan ada orang yang lewat. Tidak mungkin ada bekas telapak kaki kalau tidak ada orang yang lewat. <clears throat> Lalu kata beliau, langit dengan seluruh bintang-bintangnya dan semuanya, demikian pula bumi yang demikian dahsyat. Apakah semua itu tidak menunjukkan adanya zat yang menciptakan, yang mengatur semua itu? Ini dalam satu versi ya. Dalam versi yang lainnya al-ba'ratu tadullu 'ala al-ba'ir wal atharu yadullu 'ala al-masir fasama'un datu abraj wa ardun datu fijat wa biharun datu amwaj afala yadullu 'ala as-sami'il basir termasuk lautan dengan gelombangnya apakah semua itu tidak menunjukkan adanya as-sami' zat yang mendengarkan dan yang basir melihat yang ngawasi yang ngatur semuanya <clears throat> Imam Abu Hanifah rahimahullah taala beliau juga berbicara pakai akal adanya Allah. Karena kalau kita bicara kepada orang tidak beriman harus pakai akal. Kalau pakai ayat kalau Allah kalau Rasulullah saya tidak percaya, oh, saya tidak percaya sama Allah kok. Saya tidak percaya sama Rasulullah. Pakai akal. Imam Abu Hanifah pernah didatangi oleh orang-orang ateis. Yang mana mereka tidak percaya Allah itu ada Lalu Imam Abu Hanifah memberikan perumpamaan Begini Ini ada kapal laut Kapal laut itu tidak ada apa-apa Dan tidak ada siapa-siapa Nah kota tidak ada Semuanya tidak ada Remote juga tidak ada Karena sekarang nanti orang bisa saja mengatakan Walaupun tidak ada pilotnya kan ada remote-nya iya. Ini remote juga tidak ada Zaman itu tidak ada remote-nya Kemudian kata Imam Abu Hanifah, perahu itu berangkat sendiri. Berangkat sendiri ke tujuannya, kemudian dia menaikkan barang sendiri ke tengah-tengah laut, kena gelombang, dia menyelamatkan dirinya sendiri ke tempat tujuan, nurunkan barang sendiri, terus seperti itu, sendirian. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa, tidak ada yang kontrol, tidak ada yang yang ngatur. Percaya apa tidak? Percaya apa tidak kira-kira? Ya tidak percaya. Semuanya bilang tidak percaya kami. Itu mustahil, tidak masuk akal. Nah, kata Imam Abu Hanifah, lah kalau perahu saja jalan sendiri kamu tidak percaya, bagaimana dengan alam semesta ini? Bumi jalan sendiri, matahari jalan sendiri, bulan jalan sendiri, bintang jalan sendiri. Percaya tidak? Tidak masuk akal itu. Tentu ada yang ngatur. Kalau tidak ada yang tabrakan semuanya itu. Tabrakan semuanya. Bumi tabrakan dengan dengan bintang. Gimana nanti ceritanya? Terlempar kita. Terlempar kemana? Ke planet mungkin ya. Jadi itu. Kemudian juga Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika beliau menunjukkan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Syafi'i beliau berdalil dengan satu jenis tumbuh-tumbuhan satu jenis tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhannya sama, tapi yang memakan berbeda dan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Ketika tumbuhan itu dimakan, dimakan oleh oleh lebah, oleh tawon lebah ya, maka akan menghasilkan menghasilkan madu. Jadi ini lebah hanya makan tumbuhan itu saja. Keluarnya madu. Ketika dimakan oleh ulat sutra, ulat sutra hanya makan tumbuhan itu saja, tidak yang lainnya. Yang keluar sutra. Ketika dimakan oleh kijang, kijang kasih makan itu saja, mengeluarkan misik. Misik itu satu bagian dari darahnya kijang ya, parfum yang paling wangi. Itu misik yang asli. Kita tidak mungkin ketemu misik model itu, mahal sekali ya, mahal sekali. Kemudian ketika tumbuhan itu juga yang sama dimakan oleh binatang ternak, oleh kambing, sapi, onta, keluarnya apa? Kotoran. Aneh apa tidak? Makanannya satu, tapi keluarnya berbeda-beda. Siapa yang ngatur? Berarti ada yang ngatur. Ada pabriknya di sini. Yang punya pabrik adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua bukti adanya Allah. Tidak mungkin tidak ada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan termasuk yang paling banyak berbicara tentang adanya Allah pakai akal itu Harun Yahya. Adanya Allah pakai akal, namun juga ada beberapa koreksi dari beliau karena lebih cenderung kepada filsafat. Kemudian juga di antara dalil yang dipakai oleh para ulama dalil akal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada adalah tentang telur. Telur ya kan rapat. Tiba-tiba dia itu retak. Kemudian buka. Tiba-tiba keluar makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba keluar ayam, tiba-tiba keluar burung. Siapa yang ngatur itu? Telur itu Tiba-tiba keluar seperti itu. Kemudian di antara dalil yang dipakai oleh para ulama dalil akal tentang adanya Allah Subhanahu wa taala adalah manusia dengan berbagai macam warna kulit, berbagai macam rupa, bentuk, berbagai macam bahasa. Ada berapa juta bahasa di muka bumi ini. Semua itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala dan semua itu adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Walhasil akal yang sehat dan selamat yang belum terkena subhat-subhat, belum terfitnah oleh syahwat-syahwat, pasti meyakini Allah itu ada karena alam semesta tidak mungkin ada dengan sendirinya, tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Ya. Kemudian dalil yang ketiga adalah asyar'us sahih. Dalil syariat bahwasanya Allah itu ada. Dalil syariat. Semua kitab-kitab samawi. Kitab samawi, kitab yang turun dari langit ya, ada tiga. Taurat, Injil, eh, Taurat, Injil dan Al-Qur'an yang ada sekarang. Yang lainnya sudah tidak ada. Banyak sekali yang ada cuma tiga ya, Taurat, Injil, Al-Qur'an. Semuanya berbicara tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Kitab Samawi. Kemudian juga terutama adalah Al-Qur'an yang ada di hadapan kita. Al-Qur'an yang sangat indah menceritakan semua kebaikan. Allah berfirman tentang Al-Qur'an di dalam surat An-Nisa 82. An-Nisa 82, "Afala yatadabbarunal Qur'an?" walau kana min 'indi ghairillahi wajadu fihi ikhtilafan katsira. Itu sangat indah. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Mengapa tidak mentadaburi Al-Quran dan kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran dengan benar-benar diperhatikan? Kalau sekiranya Al-Quran itu berasal dari selain Allah, pasti banyak pertentangan. Quran itu nggak ada pertentangan. Dari awal sampai akhir semuanya serasi, cocok dan sesuai. nggak ada pertentangan. Di sini dikatakan kalau dari selain Allah pasti banyak kontradiksi. Ayat ini bilang gini, ditabrak di ayat itu. Berarti bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah berfirman pula tentang Al-Qur'an di surat An-Nisa 174. Ya ayuhan nasu Qad ja'akum burhanum mirabbikum Wa anzalna ilaikum Nuram mubina Hai manusia Sungguh telah datang kepadamu burhan Bukti-bukti dari Allah kepadamu Itu buktinya adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kami juga telah mendatangkan kepadamu penjelasan-penjelasan. Kami turunkan yaitu Al-Quran penjelasannya lengkap. Al-Quran ini kitab yang paling penting Ikhwan wa akhwatina rahimahumullah Karena itu para ulama ketika ditanya Iman saya kok lemah sekarang ya Obatnya apa Mereka selalu jawab Yang pertama-tama adalah Al-Quran Kalau kita mau baca Quran dengan penghayatan Pasti iman kita akan naik Quran adalah nasihat paling baik Tidak ada nasihat lebih baik daripada Al-Quran Sampai-sampai para ulama mengatakan malam yashfihil Quran fala syifa'alahu. Orang yang tidak bisa sembuh dengan Al-Quran, maka enggak ada obat baginya. Ini obat paling mujarab aja enggak bisa sembuh dia. Ya. Kemudian juga di dalam Al-Quran banyak cerita-cerita waib yang tidak mungkin dijangkau oleh akal. Contohnya itu Rasulullah SAW Nabi yang ummi, tidak tahu apa-apa, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi ternyata Rasulullah tahu apa-apa, tahu ceritanya semua nabi. Tahunya dari mana itu? Ada nah, yang beritahu. Yang beritahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga cerita tentang surga, neraka, malaikat dan yang lain-lainnya. Semua itu adalah bukti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah ada. Cerita tentang akidah yang benar, syariat yang adil, akhlak-akhlak yang terpuji yang mulia. Kalau bukan dari Allah, nggak mungkin Al-Qur'an ceritanya seperti itu. Ya. Itu adalah dalil yang ketiga syariat yang benar. Karena itu orang yang mengingkari adanya Allah itu hanya sombong belaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang ingkari adanya Allah di dalam surat An-Naml ayat nomor 14. An-Naml 14 Kata Allah Subhanahu wa taala, jahatu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa." Mereka juhud, mendustakan, mengingkari mukjizat para nabi semuanya, mukjizat Nabi Musa diingkari oleh mereka. Padahal jiwa mereka, hati mereka yakin. Mereka tahu Nabi Musa adalah nabi. Mereka tahu yang ngutus Nabi Musa adalah Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka yakin, tapi mereka jahadu biha, mengingkarinya, membangkang, menyimpang, menyeleweng. Kenapa? Zulman wa ulwa. Karena mereka zalim dan mereka itu ulu, yaitu sombong. Fandur kaifa kana akibatul mufsidin, maka perhatikan bagaimana akibat yang didapatkan oleh orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Contohnya Firaun akibatnya adalah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hina. Syariat. Hmm. Bahkan juga ikhwan wa akhwat rahimakumullah, jumlahnya nabi itu berapa? 124 ribu ya kan? Kemudian dari kalangan nabi itu ada 300 sekian belas rasul. Nabi yang jumlahnya 100 ribu lebih itu semuanya menerangkan Allah itu ada. Masa Nabi itu bohong? Kalau satu orang, dua orang, sepuluh orang bohong masih mungkin. Ini 100 ribu lebih Nabi. Semuanya ajarannya sama. Yang beda cuman syariatnya saja. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Secara akal aja, mungkin nggak mereka bohong. Masa bohong saling mewarisi sampai cucu-cucunya. Tidak masuk akal. Kemudian juga jumlahnya manusia ini berapa? Dari dulu sampai sekarang. Berapa miliar manusia? Berapa miliar manusia? Sekian miliar manusia semuanya percaya kalau Allah ada. Kalau kita tidak percaya, ya bodoh sekali. Masa orang sekian miliar ini nggak tahu semuanya, bodoh semuanya, nggak ngerti semuanya. Subhanallah. Kemudian jumlah ulama dari dulu sampai sekarang berapa miliar? jumlahnya ulama. Kalau tadi manusia, orang biasa. Sekarang ulama. Ulama miliaran, tidak sekarang. Semuanya menceritakan Allah itu ada. Allahu Akbar. Kalau orang tidak percaya Allah ada, ya keterlaluan. Kemudian dalil yang keempat tentang adanya Allah Subhanahu wa taala adalah dalil dari al-his. Al-his. Al-his al masyhud yaitu indra yang bisa disaksikan dan dirasakan tentang Allah ada. Mengenai dalil dari indera yang bisa kita rasakan ini dan kita saksikan ada dua macam. Yang pertama-tama kita ini sering mendengarkan dan kita juga menyaksikan tentang doa-doa yang dikabulkan. Doa-doa yang dikabulkan. Nabi Nuh ketika berdoa doanya dikabulkan. Yang mengabulkan siapa? Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya 76, "Wa Nuhan idznada min qablu fastajabna lah." Dan Nuh ketika dia menyeru kami sebelum itu, lalu kami mengabulkannya. Kita doa dikabulkan. Kita bisa menyaksikan dan merasakan. Demikian pula Nabi Nuh dalam doa yang lainnya di dalam surat Al-Qamar 10 sampai 14. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Nabi Nuh berdoa, "Wahai Tuhan, aku dikalahkan, tolonglah aku." Langsung ditolong oleh Allah SWT. Fafatahna abwabas samai bima'in munhamir. Dalam kirah yang lainnya berbunyi fafatahna, fafatahna. Lalu kami buka pintu-pintu langit semuanya, turun air yang dahsyat jurnal arba uyuna. Lalu kami buka mata air dari bumi memancar semuanya. Lalu ketemu air langit dengan air bumi, banjir dahsyat. Yang mengabulkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merasakan, kita bisa menyaksikan, mendengarkan, melihat. Kemudian juga secara umum di dalam surat Al-Anfal ayat nomor 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika kamu minta tolong kepada Tuhanmu, lalu Tuhanmu mengabulkan kamu diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam surat An-Naml ayat nomor 62, amman yusibul muttarra idza da'a wa yakshifus su'." Kalau ada orang kesulitan, ditimpa malapetaka, bencana, lalu dia doa, ditolong, dikabulkan. Yang mengabulkan siapa? Yang nolong siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Sahih Bukhari, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ada kisah yang sangat indah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah Jumat. Tiba-tiba ada seorang badui masuk masjid. Orang masuk masjid Arabian ya, badui dari pinggiran. Langsung ketika Rasulullah khutbah dipotong oleh dia. Para badu itu kelebihannya ini ya. ini ya, itu kelebihan, Berani, pede sekali ya. Karena itu para sahabat kalau ada orang badu datang, mereka perhatikan ada kejadian apa ini. Ada faedah apa yang bisa kita ambil. Kemudian Badui itu langsung mengatakan, "Ya Rasulullah, halakal mal wa ja'al 'iyal, fad'ullah lana." Ya Rasulullah, harta kami binasa. Keluarga kami lapar semuanya, doakan untuk kami. Maksudnya, ya Rasulullah, harta kami binasa, paceklik ya Rasulullah. Paceklik. Tanam-tanaman rusak semua, binatang-binatang kurus kering semuanya, keluarga kami tidak ada makan, tidak ada minum. Kami susah ya Rasulullah. Doakan supaya Allah turunkan hujan. Langsung Rasulullah dalam mengangkat tangannya istisqa ya. Doa minta hujannya itu dianjurkan mengangkat tangan tinggi-tinggi sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yura bayadhu ibtaihi. Kelihatan putihnya ketiak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggi. Ya. Itu juga disebut dengan doa ibtihal, ibtihal. Mengangkat tangan tinggi-tinggi. Kemudian beliau berdoa dan ternyata langsung datang awan-awan sebesar gunung. Datang awan kumpul semuanya yang mula-mula saat itu langit terang benderang, tidak ada mendung, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba sekarang mendung gelap, langsung turun hujan sehingga para sahabat mengatakan falam yanzil min an min barihi hatta ra'aitul matar yatahadar ala lihiyataihi sehingga Rasulullah belum turun dari mimbar jenggotnya sudah basah oleh air hujan subhanallah yang ngabolkan siapa lah kenapa kok jenggotnya basah karena atapnya bocor iya di sana itu atapnya dari pelepah daun kurma kalau hujan lebat bocor ya subhanallah ya dikabulkan Ternyata hujannya sampai seminggu, minggu depan hujan terus. Lalu Jumat berikutnya orang Badui itu datang lagi atau orang yang lainnya menurut riwayat. Dia mengatakan ya Rasulullah tahaddamal bina wa ghariqal mal fad'allah Kalana. Ya Rasulullah, rumah kami hancur semuanya kena hujan. Harta kami semuanya tenggelam kebanjiran. Ya Rasulullah doakan supaya Allah tahan hujannya. Langsung angkat tangan lagi. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikanlah hujan itu berada di sekitar kami tapi tidak menimpa kami. Itu hujan di tempat-tempat tumbuhan, tempat minumnya binatang, di lembah-lembah yang bisa dimanfaatkan, tidak menimpa kami sehingga merusak rumah-rumah kami dan harta kami. Kemudian Rasulullah menunjuk ke awan itu, lalu awannya terbelah, ditunjuk terbelah, terbelah, terbelah, terbelah. Ini siapa yang mengabulkan ini? Bisa disaksikan, bisa dirasakan oleh indera kita sampai sekarang sampai kiamat. Terus kita doa. Berapa banyak kita berdoa dan kita benar-benar menyaksikan bahwa doa kita benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita sudah memenuhi syarat-syarat dikabulkan doa. Kemudian yang kedua tentang dalil dari indera ini yang bisa kita rasakan yaitu mukjizat-mukjizat para nabi yang disebut dengan ayat ayat, ah, mukjizat para nabi untuk menguatkan nabi itu, menolong nabi itu, menjadikan orang percaya dan yang lain-lainnya. Di antaranya adalah mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Ketika itu Nabi Musa oleh Allah diberi mukjizat berupa berupa tongkat. Tongkat yang dibuat apapun maka tongkat itu jadi, tapi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tongkat yang saat itu oleh Allah diperintahkan untuk dipukulkan di laut. Anidrib bi'asaka al-bahr. Lalu membelah laut itu. Termasuk juga ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Laut terbelah jadi dua. Kemudian juga ketika Nabi Musa dilawan oleh tukang sihirnya Fir'aun. Tongkatnya menjadi ular yang sangat besar. Kemudian juga Nabi Isa alaihi salam Nabi Isa oleh Allah diberi mukjizat berupa ilmu kedokteran yang luar biasa yang belum pernah ada dan tidak akan pernah ada seperti itu sampai-sampai bisa menghidupkan orang mati. Jadi pada zaman Nabi Musa itu yang paling hebat adalah perdukunan. Lalu mukjizat Nabi Musa mengalahkan semua ilmu perdukunan. Pada zaman Nabi Isa yang paling hebat adalah ilmu kedokteran. Nabi Musa mendapat mukjizat yang mengalahkan semua ilmu kedokteran. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran 49, "Wa uhyil mauta bi idznillah." Aku bisa menghidupkan orang mati dengan izin dari Allah. Penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan dokter, beliau bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang buta bisa melihat, orang gelang bisa sembuh dan yang lain-lainnya. Demikian pula mukjizat-mukjizat para nabi yang lainnya yang paling banyak adalah mukjizat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizat beliau. Yang antum kenal apa aja mukjizat beliau? Al-Qur'an yang paling kekal ya, yang paling kekal. Kemudian ada lagi yang lain-lainnya. Membelah bulan. Itu yang ada di dalam Al-Qur'an di surat Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Kiamat sudah dekat dan bulan sudah terbelah mereka kalau melihat ayat mukjizat mereka berpaling dan mereka mengatakan ini adalah sihir. Enak aja kalau gitu. Ketika itu mereka nantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, kalau memang kamu nabi, coba itu bulannya kamu belah jadi dua." Iya, saya belah jadi dua dengan izin Allah. Belah jadi dua. Yang satu ke sana, satu ke sana. Tapi mereka mengatakan Muhammad adalah penyihir. Kita disihir oleh Muhammad. Lalu mereka mengatakan lagi, gini aja. Kalau seandainya Muhammad bisa menyihir kita, Muhammad tidak akan bisa menyihir seluruh manusia. Kita lihat aja kafilah-kafilah dalam perjalanan menuju menuju Mekah. Kita tunggu mereka. Setelah datang di Mekah, kita tanya, apakah malam itu kamu juga melihat bulan terbelah? Setelah kafilah-kafilah datang ke Mekah ditanya, apakah malam itu kamu juga melihat bulan terbelah? Kata mereka, iya, kami melihat bulan terbelah. Jadi berarti bukan sihir. Kalau sihir itu kan kita saja yang bisa disihir, tidak mungkin orang satu dunia. Jadi waktu itu benar-benar seluruh dunia menyaksikan bulan terbelah yang saat itu sedang waktu malam di bulan bumi itu. Bahkan subhanallah saya pernah membaca di salah satu artikel ternyata bulan itu memang ada bekas belahannya. Cuman saya lupa di artikel mana, diteliti bulan itu yang kita lihat itu itu ada bekas belahannya ada bekas terbelah. Masih ada bekasnya. Kalau memang itu benar, ya kita tambah percaya. Kalau itu enggak benar, ya enggak pakai itu pun kita juga sudah percaya. Iya. Kalau benar saya tambah meyakinkan lagi. Subhanallah. Dan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi itu sangat banyak sekali. Kemudian juga semua mukjizat Nabi dimiliki oleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi Para nabi itu kan punya mukjizat macam-macam kan? Semua mukjizat Nabi itu dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kalau bukan kepada Rasulullah SAW, maka kepada umat Rasulullah SAW. Karena karomat umat Rasulullah SAW itu adalah bukti kebesaran Nabi Muhammad SAW. Contohnya Nabi Ibrahim, Mukjizatnya apa? Dibakar, tidak terbakar, tidak hangus, iya kan? Oleh Raja Namrud umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang dibakar tidak hangus. Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah taala seorang tabi'in. Ketika itu Abu Muslim Al-Khawlani dia berdakwah menegakkan kebenaran, ditangkap oleh penguasa, dibakar. Dan subhanallah tidak terbakar, utuh. Sehingga Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala ketika bertemu dengan Abu Muslim al khawlani sahabat Umar mengatakan, "Alhamdulillahilladzi arani qabla an yumitani biman fu'ila bihi kama fu'ila bi Ibrahim alaihi salam." Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan aku sebelum mematikan aku dengan orang yang pernah dilakukan kepadanya sebagaimana pernah dilakukan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini juga kehebatan Nabi Muhammad alaihi salam. Nabi Musa lewat laut kan terbelah jadi dua. Iya. Umat Nabi Muhammad juga ada bahkan sahabat beliau sendiri Ala Ibnul Hadrami radhiyallahu taala anhu beliau juga mempunyai banyak karomah. Di antaranya diutus dalam satu peperangan ketika itu ada ada lautan di depannya atau sungai yang sangat besar. Tidak ada perahu. Akhirnya berdoa, "Ya Allah, kami berada di jalanmu." dikirim oleh Rasul Rasulmu berjihad bisa bisa. Ya Allah berilah kami jalan keluar. Subhanallah beliau dan pasukannya lewat di atas air. Di atasnya air. Kaki kudanya itu basah oleh air. Anehnya nggak tenggelam. Ini lebih hebat. Kalau di atas air berapa terbang itu masih kurang hebat. Ini nggak terbang. Ini kakinya nginjak air, kakinya basah, tapi tidak masuk ke dalam. Sama dengan mukjizatnya Nabi Musa. Bahkan lebih hebat lagi, jalan di atasnya air. Allahu Akbar, luar biasa. Dan yang lain-lainnya. Itulah ikhwan wa akhwat rahimakumullah pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bahas pertama-tama adalah iman adanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti masih kita bahas lagi iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan itu kita butuh pembahasan yang agak panjang rububiyah Allah. Nanti kita juga sekaligus masuk kepada tafsir ayat-ayat Quran yang menceritakan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut antum, kita pembahasan ini kita perluas pelan-pelan atau cepat-cepat selesai? Enak mana? Pelan-pelan aja kan? Kita akan nggak ngejar selesai kan? Mungkin selesainya itu 10 tahun lagi tidak apa-apa kan? Karena ini pembahasannya panjang, terutama kalau kita bicara masalah rububiyah ya. Itu di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang sangat indah kalau kita kaji. Tapi kalau keburu-buru enggak enak. Kalau santai itu enggak enak. Kalau santai ya enggak selesai-selesai. Mungkin selesainya nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Begitu. Syekh Utsaimin menghatamkan kitab Bulughul Maram sekitar 30 tahun. Hatam Bulughul Maram. Wallahu a'lam bishawab ya. Itu dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, pandang silakan. Pandang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apa? Surat Al-Baqarah ayat 42 62 tentang apa? Tentang Oh, Sofiin. Iya, iya, iya, Sofiin ya, ya. Terus Ya. Ya, Al-Baqarah 62 ya. Itu ayat itu biasa dijadikan dalil oleh orang-orang pluralisme bahwa semua agama itu sama. Di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang semakna dengan itu. Yaitu Allah Subhanahu taala berfirman inna ladina amanu waladina hadu wal nasara wasabiin. Man amana billahi wal yawmil akhiri wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun alihim walahum yahzanun. Tafsir mudahnya sesungguhnya orang-orang yang beriman dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW ini yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah SAW dan mengamalkan syariatnya. Dan juga orang-orang yang beriman sebelum Nabi Muhammad SAW yang beriman kepada para nabi mereka. Yaitu orang-orang Yahudi yang masih mengikuti ajaran Nabi Musa murni, belum dirubah, belum diselewengkan. Dan juga orang-orang Nasrani yang mengamalkan ajaran yang masih murni Nabi Isa, belum diselewengkan, belum ditahrif. Serta Syafi'in. Syafi'in ini adalah qaumun faquna ala fitratihim. Lakina muqarrar lahum yattabi'unahu. Syafi'un itu adalah kaum yang mereka mengikuti fitrah mereka, tidak punya agama tertentu yang diikuti. Syafi'in bisa jadi sobihin ini adalah belum sampai kepada mereka ajaran para nabi atau memang saat itu oh, belum ada nabi di kalangan mereka. Mereka benar-benar tidak tahu apa-apa, tapi mereka tetap berada di atas Fitrok mereka yang bersih, yang murni. Itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua itu mereka itu yang beriman kepada Allah, hari akhir dan amal soleh maka oleh Allah diberi pahalanya dan tidak ada ketakutan atas mereka, tidak pula kesedihan. Mereka adalah ahli surga. Begitu. Jadi sobiun itu adalah yang belum sampai kepada mereka ajaran Nabi, ahlul fatro. Tapi mereka masih berada di atas fitrahnya yang murni. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir dan beramal soleh. Sesuai dengan tuntutan fitrahnya. Ayat ini sering diselewengkan. Ini katanya ajaran pluralisme. Orang Islam, Yahudi, Nasrani, Sopiin, siapa saja. Yang penting punya sifat, maka dia benar. Sifatnya adalah iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan amal soleh. Maka kita. Yahudi, Nasrani, maksudnya dulu. Dulu. Ketika masih ajaran murni. Kalau sekarang ini nggak mau iman kepada Nabi Muhammad, kafir. Bahkan ada hadis secara jelas mengatakan seperti itu. La yasma'u fi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun la nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tiadalah seorang pun dari kalangan Yahudi Nasrani yang mendengar dakwahku, seruanku, ajaranku, tapi dia tidak mau beriman, lalu dia mati, maka dia matinya sebagai ahli nar, ahli neraka. Harus iman. Apalagi semua nabi, semua rasul selalu mewanti-wanti umatnya Nanti akan datang nanti akhir zaman, sifatnya begini, namanya semuanya. Kalau dia datang kamu iman. Seperti itu. Yang lebih yang lebih memilukan lagi pokok Islam, dosen di Universitas Islam. Iya. Ternyata dia malah mendukung ajaran pluralisme. Ketika lagi rame-ramenya kemarin itu yang masalah Ahmadiyah, iya kan? Subhanallah, dia itu malah bela di televisi. Yang penting kok idahnya itu tiga. Yang penting iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, amal soleh. oh enaknya. Ajarannya siapa itu? Lah terus ajaran yang lainnya mana? Ini namanya comot-comot. Ayat-ayat yang tampaknya samar-samar, mutasyabihat dipegang. Yang muhkamat jelas malah dilepas. Itu cirinya orang yang tersesat. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka itu bahwasanya orang yang cenderung untuk nyeleweng mereka itu yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Itu ada di surat Ali Imran ayat nomor 7. Jadi ada ayat itu muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Muhkamat yang jelas yang pasti gamblang. Yang mutasyafihat samar-samar. Orang yang belum ngerti ya, masih tetap samar-samar. Orang yang ngerti semuanya jelas, semuanya gamblang. Yang jadi masalah orang yang di hatinya ada kecenderungan untuk nyeleweng, nimang yang sudah jelas dan pasti ditinggalkan. Yang samar-samar dipegang. Aneh kan? Mestinya yang benar itu yang samar-samar dibawa kepada yang pasti hingga selesai masalahnya. Jadi begitu. Itu yang pertama ya, mudah-mudahan jelas. Yang kedua, tadi apa? Golongan manusia. Golongan apa? Golongan manusia tidak sampai Oh, tidak sampai ahlul fatrah ya. Ahlul fatrah. Yang Anda tanyakan zaman sekarang atau zaman dulu? Kalau zaman dulu memang ada namanya ahlul fatrah ya, ahlul fatrah dan ahlul fatrah itu Allah yang Maha tahu tentang mereka. Ahlul fatrah. Itu sama dengan sama dengan bayi masih bayi mati, anaknya orang kafir. Anak orang kafir bayi mati. Itu Allahu a'lam. Allah yang Maha tahu dia nanti akan kemana Wallahu a'lam. Itu sama dengan ahlul fatrah juga. Yang benar-benar belum sampai. Tapi kalau zaman sekarang ada orang beralasan belum sampai kepada kami ajaran Nabi. Kami tidak tahu. Diterima apa tidak alasannya zaman sekarang ini? Diterima apa tidak kira-kira? Kalau menurut antum? Diterima apa tidak? Ada yang mengatakan di sana di apa? Di Irian Jaya di tengah-tengah hutan. Mereka masih pakai koteka, nggak kenal apa-apa. Apakah diterima alasannya nggak kenal Allah? Nggak diterima sekarang. Tidak ada alasan. La yuhdar ahadun bil jahal. Enggak diberi udur atas kebodohan. Allah kan ngasih kamu kaki untuk jalan dari ilmu. Betul apa enggak? Iya. Kaki buat apa? Di hutan aja. Keluar sana loh. Matahari kalau dia macam orang bosan. Berhubung dia itu jalan terus, orang akan merindukannya. Nah, kamu dapat kaki juga itu jalan. Seperti itu. Sampai sekarang ini, apalagi dengan adanya internet, sampai di pelosok-pelosok manapun masuk. Iya. Apalagi dia pakai koteka tapi punya HP. Tapi tidak mau iman, kan aneh ini. Aneh. Jadi sekarang tidak ada alasan ya, tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Sekarang ini bukan tidak tahu, tapi tidak mau, tidak mau tahu, tidak mau tahu. Apalagi juga di Indonesia kan tidak masuk dakwah itu, masuk dakwah ke mereka di mana-mana. La ya buka baita madarin wala wabarin illa Islam. Rumah dari bulu Islam masuk, rumah dari batu Islam masuk, perkotaan, pedalaman semuanya Islam masuk. Jadi nggak ada alasan. Zaman sekarang orang mengatakan tidak tahu. Fadal, kalau yang lainnya silakan. Fadal. Apakah ada riwayat bahwa Rasulullah atau para sahabatnya itu pernah bisa menghidupkan orang mati? Rasulullah dan para sahabatnya menghidupkan orang mati. Menghidupkan orang mati ya. Tidak pernah. Mungkin pertanyaan antum ini, mukjizat semua nabi dimiliki oleh Rasulullah ya. Nabi Isa akan menghidupkan orang mati. Bagaimana dengan Rasulullah? Wallahu alam ya, sampai sekarang saya belum menemukan tentang Rasulullah dan umat ini menghidupkan orang mati. Perlu dicari lagi. Mudah-mudahan ada. Tapi wallahu alam sampai sekarang ya, perlu dikaji lagi. Saya tidak berani mengatakan tidak ada, saya tidak berani mengatakan ada, belum ketemu. Karena mungkin karena ngaji, ngajinya kurang, sehingga belum ketemu. Karena para ulama mengatakan tidak ada satu mukjizat pun yang dimiliki oleh semua nabi, melainkan dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, baik beliau sendiri ataupun umat beliau. Umat beliau berarti adalah beliau. Wallahu a'lam. Ya, kalau ada yang lainnya silakan. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya kira cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata at-ta'imah fid din wa dunyal akhirah. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشفع ومن دعاء لا يسمع اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة اللهم أمتنا على الإسلام والسنة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة